satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat tiga? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat satu? Karena ibu melakukan tiga. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang tiga? Coba yang tiga. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan? beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang tiga. Makanya Nabi berkata, abuka, bapak hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, Kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar. Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Gak level ini. Dia lihat di pasar mana tukang dagingnya. Itu waduh gayanya gak meyakinkan. Tapi rasanya gak mungkin Allah Ta'ala innaka la tukhliful mi'ad diikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah sampai di rumah dia masak daging dia potong halus-halus setelah itu dimasukkan diberikan daun seledri segala macam setelah itu dia masak setelah itu dia suapkan ke ibunya makan ma makan ma makan setelah makan ibunya berdoa ya Allah masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam ternyata orang masuk surga karena doa ibu pernahkah engkau masakkan untuk ibumu jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan ibu anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran, ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Pezina, mungkin di dunia senang, di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba, mungkin di dunia kaya, di akhirat baru dapat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Hati-hati, yang durhaka pada orang tua, anaknya akan durhaka juga tapi yang berbakti kepada orang tua anaknya berbakti juga berbakti kepada almarhumah ibunya meninggal dunia hari ini anaknya membuatkan bakti yang sama Ustaz Somad kami tidak banyak berkeluarga ini kakak saya anak pertama saya anak yang kedua kami berdua saja mengenang orang tua hari ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kau ingin dikenang anak-anakmu muliakan ibumu bukti hari ini nyata real bukan cerita bukan novel bukan kertas bukan tinta bukan pena kalau berbakti kau kepada orang tua anak-anakmu akan berbakti juga Ustaz ya kalau saya tidak berbakti bagaimana anak saya anakmu juga nanti tidak akan berbakti loh kenapa saya sudah dapat dosa di dunia kenapa dapat di akhirat lagi yang di dunia itu DP-nya di akhirat kau akan dapat cash and carry lebih lagi daripada itu. Nauzubillah yang selama ini tak berbakti pada orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia Pak Ustaz? Datang ke makamnya, doakan dia. Allah rahamha wa warhamha wa wa'fu wa akrim nuzulah wasi' wa waqsilha bil ma'i wa thalji wal barat wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyad min danas Allah ij'al al-jannata mathwaha. Allah ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran.